halo Pak Tommy. Uh, siap. Silakan Pak Tommy. Itu ya, uh, memang sudah ini ya di Pak Malarangga gitu ya. Itu ya kita saya objektif ya itu nggak kelihatan ada terobosan gitu. Nggak ada terobosan prestasi olahraga baik sepak bola di sepak bola di mana-mana di tingkat internasional itu eh, musuh menurun semua. Kalau jadi uh, karena nggak ada proses dan program yang jelas dan fokus sehingga akibatnya tiga tahun kemudian ya begini ya jadi amburadul gitu tidak ada yang fokus saya, saya sangat menyangka sekali hanya karena isu-isu yang lain olahraga apa isu politik apa saja mengganggu olahraga Jadi ini efeknya sangat buruk karena eh, program kedepannya dan program-program yang seperti sekarang dibuat itu semua jadi amburadul beda dengan menteri-menteri yang sebelumnya itu ya saya juga bukan menjelek-jelekan ya tapi yang sebelumnya itu kita prestasinya cukup banyak lebih fokus meskipun cuma satu dua bulu tangkis saja sudah gitu ya itu fokus gitu ini nggak ada yang fokus semua yang buratul semua jadi saya yang mudah-mudahan ini bisa didengar oleh eh, pejabat-pejabat bagaimana sih buat olahraga yang fokus gitu nggak usah banyak satu atau dua tapi bisa level internasional jangan cuma si game si game itu cuma kecil di sini dan itu yang banyak emasnya juga yang kita bikin olahraga olahraga yang nggak begitu dikenal gitu makasih Pak terima kasih Pak Tommy ada penelpon selanjutnya Pak Hendra halo ya Pak siang Pak silakan Pak Hendra ya kalau menurut saya Pak eh, jangankan kita berprestasi Pak, kedepannya pasti kita am amburadul Pak. Karena seperti Bapak ketahui, di sini eh, seseorang berjuang mati-matian untuk negara, tapi negara sendiri tidak pernah menghargai perjuangan tersebut, Pak. Banyak kejadian yang kita sudah lihat. Ya, beberapa contoh mantan-mantan atlet yang sudah menyumbangkan medali emas buat Indonesia, tapi hidupnya juga terlantar, tidak teratur, keluarganya juga tidak diurus oleh negara, anak-anaknya juga tidak diperhatikan. Itu sangat disayangkan, Pak. Menurut saya harusnya ada program yang jelas apabila seseorang memang bisa menjadi Eh, menyumbangkan medali buat Indonesia, mengibarkan bendera Indonesia itu harus diperhatikan sampai anaknya Pak, sampai dia sekolah, sampai segala macam. Saya pikir itu Pak, masih Pak. Terima kasih Pak Hendra, kita beralih ke Pak Karya, halo. Iya, selamat sore. Silakan Pak Karya. Uh, kalau saya sih melihat terlalu hambur-hamburin duit untuk proyek-proyek yang tak penting ya, misalnya uh, Hambalang gitu ya. Untuk apa sih itu Hambalang di begitu begitu banyak triliunan tapi dua tahun tiga tahun kemudian baru siap proyeknya sementara kita kan butuh dua tiga tahunnya sudah berhasil mencetak atlet kenapa nggak uangnya itu dibagikan ke daerah untuk pembinaan banyak yang bisa digali sebenarnya fokus tadi bapak yang pertama itu sangat benar pak kita punya atlet dari Papua itu banyak yang luar biasa misalnya dayung lari ke apa ke sesuai dengan kondisi alamnya kenapa enggak fokus mencari bibit-bibit seperti itu di daerah tersebut kemudian daerah mana lagi yang memang eh, punya spesifik masyarakatnya dengan berhubungan dengan olahraga tersebut itu berkuda misalnya kenapa nggak cari antara berkuda daerah Sumbawa, daerah Tengger dan sebagainya yang mereka masih kecil mereka sudah berkuda Coba ini kan nggak pernah digali. Yang dicari dari 240 juta orang cari 11 orang main bola aja nggak sanggup. Kadang-kadang kalah sama Singapura penduduknya cuma 4 juta setengah. Malu loh kita loh. Introspeksi lah pimpinan-pimpinannya masing-masing organisasi atau apa eh, apa PSSI kah apakah itu kan yang cari yang murah meriah angkat besi di betul-betul di, di ini murah meriah modal cuma terlalu doang itu nggak ngangkat besinya bisa dapat medali sepak bola uangnya berapa ratus miliar dihabisin puluhan miliar habisin untuk membina tapi apa nol bulu tangkis dulu bagus sekarang kenapa nggak bisa begitu mungkin diskriminasi gitu ya oh diskriminasi saya saudaranya Anu mungkin lebih gampang jadi pemain inti di dalam gitu wah capek kita masyarakat lihat begini malu kita ya terima kasih Pak Karya halo Pak Budi halo Pak silakan Pak Ya, saya mau komentarin masalah atlet itu Pak ya. Eh, halo? Ya, silakan Pak komentar. Ya, saya itu sangat disayangkan sekali Pak ya. Indonesia itu luar biasa banyaknya eh, penduduknya gitu. Cuma cari atlet segitu dikitnya kok masa nggak bisa gitu. Apalagi di Olimpiade segitu aja, cari emas satu aja masa nggak bisa gitu. Tapi cari koruptor luar biasa banyaknya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Kita beralih ke Pak Habibie, ya, Ya, Iya Pak Tadi ya Iya silakan Pak Iya itu harusnya Menteri Olahraganya dipecat aja itu Pak Halo Iya ada lagi Pak Iya karena dia nggak mampu kerja itu Itu Jadi semakin sekarang ya prestasi semakin menurun dan tidak ada perubahan Gitu Pak Gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak Bibi. Pak Dibil ya. Selamat sore Bu Selamat sore. Bu ya Berapa kurang persiapan ya kedua kurang pendanaan, ketiga banyaknya apa namanya atlet-atlet yang tidak disiapkan dengan matang gitu. Mereka itu asal diambil gitu aja tanpa lihat bahwa oh kita musuhnya makin lama makin berat. Gitu. Jadi kita harus membuat ganti pasangan yang sangat canggih sehingga nggak diketahui musuh nah, itu pasangannya ya itu itu aja jadi otomatis diketahui musuh gitu. jadi eh, trik-trik uh, pukulan pun juga sudah diketahui semua karena semua rekaman video ada gitu jadi oleh karena itu maka harus ada komisi pembaruan seperti waktu zaman uh, eh, Hong itu bahwa pukulan-pukulan di Indonesia itu tidak bisa ditebak larinya kemana aja itu sudah susah sekali seperti pukulan Sumirat atau Ferawati dulu itu jadi uh, sangat eh, apa namanya sulit eh, untuk mengalahkan Indonesia gitu. Kalau tidak ya otomatis kebaca seperti dengan mudah seperti apa ada Sawi kita ditekuk sama Lindan Pasca Lindan itu pemain baru yang bawa topiknya akhirnya bisa mengetahui bukan topik gitu terus akhirnya suaranya Licong itu adalah lucu gitu hmm. terima kasih terima kasih Pak Dibio Pak Gilbert Iya, selamat sore. Sore Pak, silakan. Iya, harus harusnya kan dikonsentrasikan ke bulu tangkis ya karena bulu tangkis kan sudah pasti dapat apa namanya medali ya setiap setiap olimpiade gitu ya tapi angkat besi pun kita harus salut juga karena ini yang tidak kita sangka dapat ya walaupun menurut pengakuan si atlet tidak dibayar uang makannya selama tiga bulan ya sama Pemda daerah tempat dia gitu ya ya dalam hal ini harus diusut itu karena kasihan sekali ya, prestasi demikian hebat tapi uang makan pun di dikantongi gitu ya tidak baik jadi kalau saya rasa sih eh, saya juga sepaham dengan yang tadi harus bulu tangkisnya harus dirubah total tuh tapi sekarang kan sudah ada pembibitan dari jarum ya jarum sudah sudah banyak melakukan pembibitan terhadap apa namanya generasi muda bulu tangkis ya diharapkan beberapa tahun kemudian kita bisa uh, banyak pemain-pemain bulu tangkis yang bagus-bagus gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Adi selamat sore. Selamat sore Mbak. Silakan Bapak. Selamat sore. Silakan ya Pak. Ya pendapat saya ini karena semuanya itu karena kurang perhatian dari pemerintah ya. Kalau dulu banyak turnamen-turnamen seperti turnamen renang, turnamen tinju atau turnamen yang lain. Sekarang rasa kurang terdengar itu memang perhatian pemerintah sekarang kurang. Jadi sebaiknya adakan revolusi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Widodo, selamat sore. Ya, menurut saya eh, kenapa prestasi ASEAN Indonesia makin lama makin terpuruk. Iya, mohon volume di dikecilkan sedikit Pak. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah bahwa eh, sehingga makin eh, tidak ada bibit-bibit unggul untuk mau Eh, menjadi atlet olahraga karena tidak ada jaminan hidup. Contoh aja kalau eh, kita pernah punya juara dunia elisikal, lihat uh, apa nasibnya mengenaskan menjadi satpam. Lihat aja ada atlet olahraga menjual medalinya untuk mencari makan. Jadi siapa yang mau berkecimpung di olahraga kalau perhatian pemerintah tidak ada? Ya masih. Terima kasih Pak Widodo. Pak Kasim, selamat sore. Selamat sore, Kiki. Iya, silakan Pak. Iya, dari pemerintahnya ya harus mengkoreksi diri ya jadi jangan tuh dana buat bangun Wisma Ambalang di i terus juga oh, habis manis tetap dibuang atlet dulu mentang diperlakukan bagaikan pahlawan setelah tua kere diperlakukan seperti hewan sakit-sakitan, minta-minta sumbangan, atau yang kerja jadi security di diskotik. Nah, di situ yang harus kita koreksi. Bahwa berikanlah jaminan, mereka berkorban buat negara, buat sama, sama bangsa. Itu udah sekolahnya terbengkalai, juga terus gak gitu. Eh, setelah lewat masanya, itu jadi luntang-lantung. Jadi mohon diperhatikan dari hulu ke hilir untuk pemerintahnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Kahim. Satu penelpon terakhir ya dengan Saleo, selamat sore. Sore Bu Kiki. Silakan Pak. Iya Bu Kiki. Intinya pemerintah tidak mau menghargai olahraga. Padahal Indonesia bangsa yang besar bisa memperoleh medali emas yang banyak, tapi tidak menghargai. Demikian terima kasih.